Kita pun masih berada di pasal yang kedua yaitu akhtau yajibul hadur minha. Kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi bagi para bagi para penuntut ilmu. Nah, di antara di antaranya di sini disebutkan bahwa sesuatu yang harus atau yang wajib dijauhi itu adalah al-hasad. Nah, hasad sangat berbahaya apabila hasad ini ada pada diri seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Yang dia melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, maka dia senantiasa iri, hasad dan seterusnya. Tanpa dia berkeinginan ya untuk berlomba-lomba di atas ketakwaan dan kebaikan. Maka sekarang kita lanjutkan yang ke sembilan. Ya. Setelah kita menyebutkan dari delapan tentang bahaya dari al-hasad. Maka berkata Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah tasi'an Al-hasadu hulkum zamimun. Hasad adalah perangai yang tercela. Hasad ya, bukan yang dimaksud yang ghibah. Ya, sekedar atau semata-mata hasad ini sudah hulkun zamim, Perilaku yang tercelah. Li'anna al-hasida yatatabba'u ni'mallahi 'alal khalqi fi mujtami'i atau fi mujtama'i. Karena orang yang hasad itu dia akan terus mengawasi nikmat Allah yang diberikan atas makhluknya terhadap masyarakat. Ya, dia melihat siapa yang terus mendapatkan kenikmatan Nah, terlebih kalau dia tinggal di masyarakat yang ekonominya menengah ke atas. Sementara dia pas-pasan. Atau bahkan mungkin setara cuma ada saja. Ya, keinginannya untuk untuk hasad terhadap yang lain. Allahul musta'an. wa yuhawilu biqadri ma yumkinuh sehingga dia berusaha sesuai dengan kemampuannya jika memungkinkan ya dia berusaha ayuhaw ayuhawila bainan nas wa baina hadzal hadzal mahsud bil hatti min qadri ahyanan sehingga dia berusaha sesuai dengan kemampuannya jika memungkinkan untuk apa yang menghalangi antara manusia terhadap yang dihasati tadi dengan cara direndahkannya dari kedudukannya ahyanan terkadang seperti itu ya direndahkan kedudukannya yang dihasati itu tadi. Nah. Dan perkara perkara seperti ini kebanyakan dalam perkara dunia. Perkara dunia. Maka bagi penuntut ilmu dia harus berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang seperti ini. Apa ini? Apa itu? Apa itu? Hmm? Terjemahannya apa? Siapa yang buat terjemahan? Ini luput dari murajaannya nih. Terlewatkan oleh musta'an. Wabaz zira'u ma yakumu bihi minal khair ahyanan ila ghairi dhalik. Jangan-jangan serat cetak juga ini, serat titik ini. Bar, baridu. Al-muhim ya terkadang seseorang melihat saudara yang lain mendapatkan kebaikan dia tidak menginginkan kebaikan itu ada pada saudaranya yang lain. Kemudian Ashiron yang ke sepuluh. Annal hasida Iza hasada fal ghalib ay yu'tada alal al mahsud wa hina idzin ya'khudhu al mahsud min hasanatihi bahwa orang yang hasad ketika dia hasad maka golitnya kebanyakannya ya mengantarkan kepada yang dihasati itu di saat itu bisa mengambil yang dihasati itu kebaikan-kebaikannya. Nah, orang yang hasad ya akan diambil kebaikannya terhadap orang yang dihasati. Jadi paham ini? Jadi orang yang dihasati terus dihasati terus dihasati maka orang yang dihasad tersebut akan diambil kebaikan-kebaikan dari orang yang hasad kepadanya. Allah musta'an kebaikan-kebaikannya habis untuk membayar orang-orang yang dia dengki, yang dia benci. Fa'in baqiya min hasanati syai'un maka jika masih ada kebaikan-kebaikannya untuk membayar tadi membayar dosa-dosa yang dia lakukan wa illa jika tidak ukhidha min sayiatih maka orang yang dihasati itu tadi keburukan diambil faturi alaih lalu diberikan kepada orang yang hasad Allah musta'an Semua turiha finnar kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka Ini betul-betul kerugian. Betul-betul kerugian. Dia sudah berusaha untuk beramal, ternyata di samping dia beramal, dia selalu dengki kepada yang lain. Maka orang yang dengki tadi, ya, dia akan meminta, mana kau terus berbuat buruk kepada saya. Nah, jika kebaikan masih ada, atau kebaikannya habis. Ya, sementara dosa-dosa yang dia lakukan itu masih banyak. Nah, kesalahan orang yang kita diambil, dipikulkan kepadanya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Habis sudah kebaikannya. Nah ini hakikat orang yang bangkrut yang dulu pernah kita sampaikan. Sementara seseorang ketika beramal ingin mendapatkan hasilnya. Ternyata bukan hasil yang dia dapat, Justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Tidak ada kebaikan yang didapatkan. Wal khulasah, maka kesimpulannya annal hasad khulqun zamin. Bahwa hasad itu perilaku yang tercelah. mal asaf annahu akthar Mayu jadu benda ulama wa talabatul Dan bersama bersama dengan itu sangat disayangkan. Hal ini pula banyak terjadi dijumpai di kalangan para ulama dan penuntut ilmu. Antara satu ulama terhadap ulama yang lain bisa timbul. Antara penuntut ilmu terhadap penuntut yang ilmu yang lain bisa muncul. umpamanya oh dia kok diundang kemana-mana mengisi sana mengisi sini saya kok di tempat terus nggak ada yang mengundang umpamanya nah dikhawatirkan muncul nah atau oh dia masya Allah masyhur kita kok nggak dikenal nah ada tipe-tipe orang seperti ini tapi ada juga para ulama dia ingin, tidak ingin dikenal Nah, tidak ingin diketahui oleh banyak manusia. Wa yujadu baina tujjar fayahsudu ba'dhum al-ba'd. Dan hasad ini juga bisa dijumpai di kalangan para pedagang. Sehingga sebagian mereka akan hasad terhadap sebagian yang lain. Para pedagang biar saudaranya sendiri. Ya, bisa terjadi cekcok karena urusan urusan dapur. Padahal dilihat dari sisi harta, mereka sudah masing-masing punya harta. Tetapi terus bersaing. Terus bersaing. Ini hasad. Wa kullu dhi mihnatun, wa kullu dhi mihnatin yahsudu min man syarikuhu fiha. Dan setiap orang yang memiliki profesi punya keahlian juga dia akan dengki terhadap orang yang menyamainya. Hati-hati ya akan habis pahalanya akan habis kebaikannya dia akan dilemparkan ke dalam neraka lakin mal asaf annahu bainal ulama asyad wa bainat talabat ilm asyad akan tetapi sang, sungguh sangat disayangkan jika terjadi antara para ulama itu lebih asyad, lebih keras tadinya permasalahan pribadi, permasalahan duniawi terseret kepada masalah manhaj. Nah, Kemudian saling membuka aib masing-masing. Demikian pula di antara para penuntut ilmu. Asyad lebih berbahaya. Karena mereka orang-orang yang terdidik dengan ilmu agama, ternyata justru mereka yang melakukannya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang melindungi hamba-hambanya. Nah, ya, Syekh Semin memberikan hal yang seperti ini berarti terjadi. Para ulama dengan ulama yang lain, para penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain. Ini lebih berbahaya. ma'annahu kana al-ula wal ajdar ayakun ahlul ilm abadun nas an hasad padahal bersama dengan itu bersama dengan itu dia lebih aula dan lebih pantas dia seorang ahlul ilm ya yaitu paling jauhnya manusia dari hasad seharusnya seperti itu seharusnya dia yang paling pantas menjauh ya dari yang namanya hasad tapi kenapa justru mereka yang terjun di dalamnya wa aqrabun nas ila kamal akhlaq mereka para ulama para penuntut ilmu seharusnya mereka yang paling dekat manusia yang paling dekat terhadap kesempurnaan akhlak ini bagi kita seluruhnya karena kita termasuk di dalamnya para penuntut ilmu. Pencari ilmu. Nah. Bisa saja terjadi. Maka setelah kita mengetahui hal yang seperti ini, senantiasa kita lapang dada terhadap saudara kita yang lain. Jangan terus mengangkat kepentingan diri sendiri. Nah, kita tinggal ini tinggal berapa lama saja. Kemudian akhirnya kita tidak terlalu memikirkan terus hasad antara satu dengan yang lain. Tidak kita hitoh melihat orang-orang yang mereka semangat atas ilmu, mereka mendapatkan ilmu, beramal dengan ilmu, menyampaikan ilmu. Seharusnya kita semangat juga seperti itu. Bisa Tolabul ilm, mengamalkan ilmu dan menyampaikan kepada yang lain. Gibtah. Wa anta ya akhi idza ra'aita Allah qad an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ma fas'a an takuna mislahu wa la taqrah min an'amillahi 'alaihi dan engkau wahai saudaraku Apabila engkau mendapatkan Allah memberikan kenikmatan terhadap hamba yang lain dengan suatu nikmat maka fasah lapangkanlah dadamu Masya Allah dia mendapatkan rezeki ya kita ikut senang, ikut bergembira. Ya, semoga engkau juga bisa seperti dia. Nah, bukan menjadi nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan nikmat. Semoga engkau ya, mudah-mudahan juga Allah memberikan kepada saya. Maka jangan engkau membenci sesuatu yang Allah berikan nikmat kepadanya. Jangan. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita juga bisa seperti dia. Diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita harus membenci terhadap orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Fakul maka katakanlah Allahumma zidhu min fadlik wa atini afdal minhu. Ya Allah, tambahkanlah dia dari keutamaanmu dan berikan kepadaku yang lebih baik darinya. Nah, yang lebih baik darinya. Ya, orang yang tidak pernah pegang uang MM umpamanya, sekali megang, antum kita kira bahagia tidak itu berpikir beli ini, beli ini, beli ini. Jadi bercabang pikiran banyak. Apa yang belum ada ya? rumah ini kayaknya masih kurang nih, tambah lagi. Di mobil ini sudah lama ini, eh, ganti lagi yang baru. Nanti bercabang seperti itu kalau dia mendapatkan uang demikian itu. Tapi kalau coba kau kehidupannya umpamanya 5 juta atau lebih ya tidak ada keinginan yang lain dia jalan seperti biasa aman-aman saja Demikian kita di ma'ahat. Itu kalau uang itu pas-pasan untuk beli buku saudara, untuk beli sabun saudara, tenang. <clears throat> Belajar terus. Tapi ketika kiriman itu lebih, pikirannya mall. Pikirannya, wah ke sana, ke sana, ke sana. Pokoknya luas, Pak, luas wawasannya. Mau kemana? Ada uang aja kok. Nah, jadi jangan mengira kenikmatan yang besar itu orang yang mendapatkan ya senang. Nabi saja ya ketika datang harta yang banyak itu sampai dalam sholatnya agak sedikit terganggu ketika sholat langsung dibagikan bagikan semua nah kalau kita mungkin dapat uang segitu semalam anda bisa tidur berpikir terus mau kemana besok ya nanti besoknya lagi jadwalnya kemana nah Maka wal hasad la yughayyiru syai'an min hali. Hasad itu tidak bisa merubah sesuatu dari keadaannya. Kalau memang Allah sudah berikan nikmat seperti itu, dia tidak bisa merubah. Walaupun dia hasad. Lakinnahu kama dzakarna anifan fihi hadhil mafasid wa hadhi mahadir al-ashrah. Wala'alla man ta'ammala wajada akbar wallahu musta'an. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa di dalam permasalahan dalam hasad ini banyak kerusakan di dalamnya. Dan ini al-mahadir, sesuatu yang harus dijauhi. Mahadil asraf. Ya, peringatan yang sepuluh ini, sepuluh jenis ini. Dari para penuntut ilmu. Dan barang siapa yang betul-betul memperhatikan, mungkin dia bisa mendapati tentang hasad ini lebih. Ya, lebih dari 10. Kalau dia mengamati dengan seksama. wallahul musta'an. Zakwan. Safwan. Hasad ini menyerupai atau ahlak dari ahlaknya siapa? Ahlaknya orang Yahud. Ya, jadi hasad termasuk dari perangainya orang Yahud. Sementara kita dilarang untuk menyerupai mereka. Ahsanta. Sofan, tahu dalilnya? tashabbaha man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ahsan. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Nah, perangai hasad ini perangainya orang-orang Yahud. Ya, orang-orang kafir. Dan kita harus menjauh dari mereka. Kemudian diantaranya juga yang harus dijauhi, yang wajib dijauhi bagi para penuntut ilmu. Alisa'u bi ghairi ilmin. Memberikan fatwa tanpa disertai, disertai dengan ilmu. Ini juga yang harus dijauhi. Kalau memang dia tidak tahu, bilang dia tidak tahu. Bukan suatu yang merendahkan. Kalau ditanya nggak tahu, bilang nggak tahu. Dan kebanyakan mereka yang sudah tersohor, terkenal, untuk mengatakan nggak tahu itu malu. Ya, Imam Malik ya ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa beberapa pertanyaan yang bisa dijawab hanya segelintir. Orang yang bertanya ini heran. Wahai imam, engkau ini seorang imam. Kenapa? Kau hanya segelintir aja yang bisa dijawab. Silakan kasih tahu orang-orang yang dari kampungmu bahwa Imam Malik tidak tahu. Nah, bahkan yang mengatakan kalau adri nisful Ucapan saya tidak tahu itu separuh dari dari ilmu. Daripada dia menjawab kemudian ternyata salah. Maka al-iftau mansabun azimun. Iftah memberikan fatwa ini kedudukan yang besar. Bihi yatasadda sahibuhu li bayani ma yushkilu ala al-ammah min umuri dinihim. Dengannya dia akan di <coughs> apa ini ditantang pelakunya untuk menjelaskan sesuatu yang iskal, yang problem terhadap masyarakat dari urusan urusan agama mereka. Nah, jadi ini dia memberikan solusi terhadap manusia dalam urusan agama mereka wa yursiduhum ila siratil mustaqim. Dan seorang yang memberikan fatwa ini akan membimbing mereka kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jangan membimbing kepada jalan al-maghdub yang dimurkai, Ya, karena ada sebagian tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali dia. Nah, kalau sudah pas musim-musimnya mesti dia yang dipanggil. Lebaran, hanya ada bikin makanan yang harus membacanya dia. Dan yang lain tidak bisa. Ini kadang di kampung-kampung ada. Jadi sudah menjadi proyek kalau sudah hari-hari besar mesti dia yang di depan. Nah. Padahal itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Orang mau makan tinggal makan bismillah. Kenapa lagi ada yang baca-baca lagi? Orang sudah lapar menunggu-nunggu. Sementara dia antri juga. Ya kadang belum datang satu rumah, tinggal di rumah yang lain. Nah, Allah musta'an. Jadi dia harus membimbing kepada jalan yang lurus. Lidalik kana hadzal mansub al-azim la yatasaddar lahu illa man kana ahlan lahu. Oleh karena itu, ya, dari kedudukan yang agung ini tidak akan bisa terlaksana ya tidak akan bisa jalan kecuali dari orang-orang yang memang ahli yang memang bidangnya untuk memberikan solusi kepada manusia lidzalika yajibu 'alal ibadi ayyatakullah ta'ala oleh karena itu wajib bagi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala wa alla yatakallamu illa an ilmin wa basiratin dan dia jangan berbicara kecuali berdasarkan ilmu dan basirah ada dasarnya ada pijakannya ada landasannya ketika mengemukakan hal itu wa alam anna Allah wahdahu lahul khalqul amr dan dia agar mengetahui bahwa Allah saja yang mencipta dan yang mengatur urusan. Fala khaliqa illallah dan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Wala mudabbira lil illallah dan tidak ada yang mengatur urusan makhluk ini kecuali Allah. Wala syari'ata lil khalqi siwa syariatillah dan tidak ada syariat untuk makhluk selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa alladhi yujibu syai' maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sesuatu. Waharrimuh dan dialah Allah Subhanahu wa taala pula yang mengharamkan sesuatu. Wa huwa alladhi yandabu ilaihi wa yuhalliluh. Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang dianggap mandub ya dan yang yuhalliluh menghalalkan. Nah ini firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nah, laqad angkara Allah ala man yuhalliluna wa yuharrimuna bi ahwaihim. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Hati-hati. Ya, mereka menghalalkan dan mengharamkan bukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk atau bisa terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah. Hal ini pernah terjadi kepada sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu bahwa dia mengatakan kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami, ahli ibadah kami, maka Nabi menyebutkan bukankah jika ruhban mengatakan halal kalian menghalalkan padahal itu haram di sisi Allah dan sebaliknya jika ya pemuka-pemuka kalian mengatakan haram padahal halal di sisi Allah kalian pun mengharamkan maka Arim Hatim iya seperti itu memang ah tilka ibadah itulah bentuk ibadah kalian terhadap pembesar-pembesar kalian, pemuka-pemuka kalian. Penghalalan dan pengharaman tidak sesuai dengan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Dan mereka mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul arwaitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan." Qul Allahu adzin lakum am alallahi taftarun. Katakanlah wahai Muhammad. Ara'aitum ma anzalallahu lakum min min rizqin. Terangkan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian berupa rizki. Lalu kalian menjadikan di antara rezeki itu haram halalan ya haram dan halal. Katakanlah, apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin terhadap kalian? Atau kalian berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala? Wa ma dhannu allazina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib al-qiyamah. Dan apakah sangkaan ya orang-orang yang yaftarun mereka membuat-buat kedustaan atas Allah pada yang melkiyana. dari halal itu harus halal dari Allah Subhanahu wa taala. Haram datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diputar balik ya sebagaimana ahlul ahwa Yunus ayat 59 60 dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allah al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adabun alim Allah musta'an dan janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian dari kedustaan. Ini halal, ini haram. Ya, untuk membuat kedustaan terhadap Allah, mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah la yuflihun. Mereka tidak akan beruntung. Mataun kolil. Apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan itu sedikit. Sementara walahum adabun alim bagi mereka siksaan yang pedih. Nah, ya harta yang mereka dapati di dunia ini walaupun kelihatannya banyak itu sedikit. Karena Nabi telah menjelaskan bahwa rezeki yang ada pada makhluk itu seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan kemudian jarum itu diangkat maka sisa air yang di jarum itu itu rezekinya di antara manusia di antara makhluk sementara lautan yang demikian luas itu rezeki Allah Subhanahu wa taala jadi walaupun sebanyak apapun tetap dianggap sedikit Kolil dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih Allah musta'an Surat An-Nahl ayat yang ke-116 dan 117 Tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Wa inna min akbari akbaril janayati ayyakula syakhsu an syai' an syai'in innahu halal wa huwa la yadri ma hakamallahu fih sesungguhnya termasuk sebesar-besar kejahatan atau sebesar-besar dosa seseorang mengatakan terhadap sesuatu bahwa ini halal sementara dia tidak tahu dia tidak tahu terhadap hukum Allah padanya dia sudah mengatakan halal nikah muta bagaimana? halal. Umpamanya. Allah al-musta'an nikah muta halal. Nah, kalau bunga bang, wih, halal. Itu kan bunganya, umpamanya. Nah, hati-hati yang seperti ini dia menyebutkan halal sementara dia tidak tahu apa ini hukum Allah tentang perkara itu apakah halal atau tidak Aw yaqula ani syai atau dia menyebutkan tentang sesuatu inna haram wa huwa la yadri an hukmillahi fi Ya dia mengatakan bahwa perkara itu haram sementara dia tidak tahu tentang hukum Allah padanya Aw yaqula an syai' innahu wajibun wa huwa la yadri aujabuh. Atau dia mengatakan sesuatu bahwa ini wajib sementara dia tidak tahu kalau itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Aw yaqul an syai' innahu ghairu wajib wa huwa la yadri lam yujibuhu. Atau dia mengatakan sesuatu bahwa itu tidak wajib sementara dia tidak tahu bahwa Allah tidak mewajibkannya. Inna hadhi jinayatun wasuun wasu wa su'adabin ma'allah azza wa jal. Maka yang seperti ini inilah kejahatan dan keburukan. Ya, keburukan adab, su'ul adab. Adab yang buruk bersama Allah azza wa jal. Nah, Maka yang kita sebutkan tadi, kalau memang tidak tahu, saya tidak tahu. Tidak usah malu-malu. Tidak tahu, tidak tahu daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ta'lam ayyuhal abd anna al-hukma lillah thumma tataqaddama bayna yadayhi fataqulu fi dinihi wa syari'ati ma la ta'lam. Bagaimana engkau mengetahui wahai seorang hamba bahwa hukum anal hukum lillah bahwa hukum itu milik Allah kemudian engkau mendahului ya baini yadayhi mendahului Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengatakan terhadap agama Allah dan syariatnya sesuatu yang engkau tidak tahu apalagi kita belajarnya ya sesuai dengan kemampuan kita. Masih banyak ilmu yang luput dari kita. Iya. Laqad qaranallahu al-qaul alaihi bila ilmin bisyirk. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah apa ini mengikutkan, menggandengkan ucapan kepadanya bila ilmu tanpa ilmu dengan syirik di ikut diikutkan, digandengkan. Faqala subhana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqul 'ala Allahi ma la ta'lamun Al-A'raf ayat 33 Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, kekejian-kekejian. Baik yang nampak darinya ataupun yang tersembunyi. Wal isma, dosa. Wal pelanggaran hak manusia. Wa antusyriku dan engkau menyekutukan kepada Allah yang Allah tidak menurunkan dari kerajaannya dan engkau mengatakan atas Allah mala ta'lamun terhadap sesuatu yang engkau tidak tahu. Dan di sini disebutkan wa antusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana wa an taqul 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dari termasuk dosa besar. Iya, Banyaknya para ulama kita untuk bertanya, banyaknya para asatidah untuk kita bertanya menanyakan perkara itu kepada mereka kalau kita memang tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya kita sampaikan seperti ini. Kalau antum lebih yakinnya, silakan buka kitab ini. Di sana banyak keterangan tentang permasalahan ini. Nah, seperti itu, biar dia juga semangat menuntut ilmu. Atau enggak? Ya, di sini ada kajian. Nah, bisa sampai ikut Nah, di sana bisa tanya-tanya kalau dia pengajarnya bisa menjawab ya dia jawab. Kalau tidak ya tidak juga. Nah, bisa banyak banyak jalan untuk mendapatkan ilmu. Atau bisa bertanya buka apa ini situs-situs dakwah alusunnah. Nah, di sana banyak ya menjawab problem-problem masyakil masyakil dari para syekh ataupun asal tidak kita. Nah, inilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu sehingga dengan ilmu itu kita bisa betul-betul ketika menyampaikan kepada yang lain nah tidak salah tidak salah memberikan solusinya. Nah, walau misal kiranya sampai di sini yang kita baca di sore hari ini semoga memberikan manfaat.